Gracias. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Pertama sekali mari kita sama-sama bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai. Juga kita hari ini sholat dan salam buat junjungan kita nanti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama terima kasih banyak kepada Bapak Ustaz Maludi Abdullah beliau sudah bersama kita dan insya Allah pada malam hari ini tausiah beliau yang akan saya sampaikan adalah antara janji dan ancaman ilahi itu judul yang akan disampaikan sampaikan pada malam hari ini jadi sesuai dengan uh, peraturan kuliah aman dan aman Eh, kita mintakan kepada ibu-ibu yang membawa anak bu ya kita di luar aja dan disediakan tiketnya. Jadi oleh sebab itu selama bapak ustad ngasih tausiahnya kita supaya konsentrasi bisa kita dengarkan dan juga e, tidak dibenarkan untuk menaruh HP atau merekam eh, acara ini karena nanti terganggu sound kita yang yang dipakai oleh Pak Ustaz karena ini ada siaran langsungnya ya dari papan itu. Uh, selanjutnya juga nanti bagi bapak-bapak yang ingin bertanya yang kurang puas nantinya ya kita pakai kertas uh, eh, selebaran aja ditulis sana nanti berapa sesuai dengan kemampuan Ustaz nanti menjawab uh, pertanyaannya mungkin ada 10 atau 5 nanti tergantung tunggu Pak Ustaz aja mungkin di disortir baru ya sudah eh, uh, juga kita ucapkan terima kasih banyak kepada bapak semua yang telah bisa menghadiri dan juga jemaah majelis muslimin yang berbahagia.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 pencipta oksigen yang sekarang sedang kita hirup. Pencipta mata yang dengannya sekarang kita melihat. Pencipta pendengaran yang sekarang dengannya kita mendengar. Pencipta hati dan pikiran yang dengannya sekarang kita memahami. Semua itu rahmat dan nikmat Allah yang sungguh tiada tara dan tiada terhingga. Hanya saja manusia-manusia buta selalu melihatnya sebagai suatu rahmat yang remeh. Dan buta yang kita maksud adalah buta hati. Padahal kalau dia aktifkan sedikit hatinya dia pasti melihat nikmat oksigen itu lebih hebat daripada nikmat presiden. Karena tidak ada manusia berakal manapun yang mau jadi presiden kalau Allah mencabut darinya darinya nikmat oksigen. Biarlah tidak jadi presiden seumur hidup asal masih dapat nikmat oksigen. Benar atau tidak Bapak dan Ibu? Hah? Pilih mana? Dapat oksigen, nggak boleh jadi presiden. Jadi presiden tapi nggak boleh dapat oksigen. Pilih mana? Pilih oksigen atau presiden? Dua-duanya Pak Ustaz. Saya ingin membuat perbandingan hanya sekedar untuk mengetahui mana yang lebih penting sebenarnya, oksigen atau presiden? Oksigen. Semua manusia berakal mengetahui itu. Namun akalnya perlu diaktifkan yang selama ini tertutup. Tertutup. Karena tiap hari presiden disambut, tiap hari presiden disanjung, tiap hari presiden naik mobil mewah nampak, tiap hari presiden dikawal. Kayaknya nikmat presiden itu besar sekali. Lupa nikmat oksigen. Fala hayatud dunia jangan sampai dunia menipu kalian. Jangan sampai dunia menipu kalian. Sehingga sedikit kita aktifkan hati, sedikit kita aktifkan akal kita yang sehat, kita akan memandang oksigen akan jauh lebih berharga dibanding presiden. Namun butuh keseriusan untuk mengaktifkan akal itu. Butuh keseriusan untuk mengaktifkan pikiran yang sehat itu. Kita dilahirkan oleh Allah ke permukaan bumi melalui seorang wanita yang kita hormati bernama ibu kita. Kecuali dua manusia. Ada tiga manusia yang aneh keluar daripada kaidah satu lahir tanpa ayah dan ibu yaitu Adam dan satu lahir tanpa tanpa ibu hanya ada ayahnya saja laki-lakinya saja yaitu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam oleh karena itu kita selalu mengatakan istri kita tulang rusuk yang hilang satu dan yang ketiga Nabiullah Isa yang lahir dengan ibu tanpa ayah ini tiga hal yang berbeda dengan kebiasaan manusia secara umum. Dengannya Allah membuktikan Allah Maha Bisa. Sebagaimana bisa menciptakan kalian dari ayah dan ibu, Allah bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Ayah bisa Allah bisa menciptakan manusia dari seorang lelaki tanpa wanitanya yaitu Hawa dan Allah bisa menciptakan seorang dengan hanya ada wanitanya tanpa lelakinya yaitu Isa alaihissalam. Aktifkan sedikit hati kita, dengan pikiran kita yang sehat, maka kita akan menandang rahmat dan nikmat Allah taala begitu besar setiap yang kita dapatkan. Agar kita pandai bersyukur kepada Allah dan orang yang pandai bersyukur kepada Allah mereka lah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Salam dan salam kepada Nabi kita tercinta Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing langkah kita ke jalan yang diridhoi Allah. Ketahuilah ma'asyarul muslimin wal muslimat, al-hadirin wa hadirat, al muslimin wal muslimiat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada apapun yang kita lakukan yang belum diatur oleh syariat soal boleh atau tidak bolehnya. Kita ingin memandang A, pasti ada aturan, pasti ada aturan dalam syariat boleh atau tidak boleh. Kita ingin mendengar B, pasti ada aturan dalam syariat boleh atau tidak boleh. Kita ingin melangkahkan kaki kita kepada tempat A atau tempat B, pasti ada aturan dalam syariat boleh atau tidak boleh. Kita akan melakukan sebuah acara pasti ada aturan dalam syariat acara itu boleh atau tidak boleh pasti ada nggak mungkin tidak ma farratna fil kitab min syai ma farratna fil kitab min syai tidak ada sesuatu pun yang kami tinggalkan di dalam kitab hendaknya setiap kita hendak berbuat kita berunung terlebih dahulu ini boleh atau tidak boleh. Dibolehkan Allah atau dilarang oleh Allah. Kalau kita lupa bertanya hal tersebut, maka yang akan kita lakukan adalah boleh atau tidak boleh menurut keinginan kita. Senang atau tidak senang menurut keinginan kita. Lalu, kalau itu yang terjadi, syaitan akan menunggangi keinginan kita untuk mengajak kita melakukan hal yang jauh daripada agama Allah. Termasuk hal yang harus kita pikirkan malam ini bersama memeriahkan tahun baru ini, malam tahun baru ini boleh atau tidak boleh dalam syariat Islam. Kalau satu ucapan lidah akan keluar, kita harus pikirkan boleh atau tidak bolehnya. Seperti kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, Aku tidak pernah mengucapkan satu kata sebelum kufikirkan apakah itu di atas ridho Allah atau tidak. Seandainya di atas ridho Allah aku lakukan, seandainya tidak di atas ridho Allah aku hentikan ucapan itu. Aku tidak jadi keluarkan. Dan tidak pernah kakiku melangkah satu langkah, melainkan kufikirkan terlebih dahulu boleh atau tidak boleh ini. Di atas ridho Allah atau tidak. Seandainya atas ridho Allah aku jadi langkahkan, seandainya tidak aku tidak jadi langkahkan. Begitu hidupnya Hasan Al Basri sehingga beliau menjadi seorang ulama ternama dan terkenal dengan kezuhutannya, dengan kealimannya, dengan kefakihannya, dengan keluar biasaan yang beliau miliki dengan izin Allah tentunya. Jadi satu langkah saja dipikirkan, apalagi sekarang ini ribuan langkah. Malam ini semua orang tahu manusia bersiap-siap untuk sesuatu yang nggak jelas. Jelas ya Pak? Jelas apa nggak jelas? <laughs> Nggak jelas dalam syariat mungkin. Jelas dalam urusan dunia. Jelas. Semua dunia bangkit malam ini menunggu jam 00 titik titik 00. Sebenarnya apa sih untungnya nunggu jam 00 itu? Untungnya apa coba? Mari kita berpikir. Makanya saya katakan nggak jelas. Kok malam ini yang ditunggu 0000 padahal tiap hari 0000 itu datang terus. Gak jelas gitu loh. Apakah karena Amerika menunggu 00 lalu kita menunggu 00 juga? Apakah karena Singapura menunggu jam 00 lalu kita menunggu jam 00 juga? ummatun ghuthaiyah Umat bagaikan buih yang tidak punya pendirian. Hanyut dalam contek mencontek, contoh mencontoh. Yang penting orang ramai melakukan, kenapa saya tidak ikut nimbrung dalam keramaian itu? Kalau tidak, saya tidak menjadi manusia gaul. La haula wala la quwata illa billah. Umat Islam itu punya prinsip. Sebelum punya prinsip mereka punya syariat. Dan mereka punya perhitungan atas segala apapun yang mereka lakukan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau hidup tidak punya prinsip dan hidup tidak punya perhitungan, selamat hanyut. Dan hanyut itu biasanya mengikuti arus kebanyakan manusia. Dan arus kebanyakan manusia diklaim oleh Allah di dalam Al-Quran arus kesesatan garis bawah itu Allah berfirman wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah kalau kamu ikuti kebanyakan manusia di permukaan bumi maka mereka akan sesatkan kamu dari jalan Allah malam ini kalau kita ikuti kebanyakan manusia yang merayakan 00.00 maka kita akan ikut dalam kesesatan yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu percaya atau tidak percaya, setuju atau tidak setuju, saya nyatakan ini karena saya yakin kebenarannya. Karena tidak boleh seorang pun mengucapkan kata yang dia tidak yakin kata-kata itu benar 100%. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat. Sedikit sekali di antara kita Kita yang saya maksud bukanlah kita yang ada di majelis ini. Namun kita yang saya maksud umat Islam di Indonesia. Sedikit sekali di antara umat Islam Indonesia yang melarang orang untuk merayakan malam tahun baru. Sedikit. Dan mudah-mudahan sedikit itulah kebenaran karena ayat tadi. Suara kebanyakan suara suara kesesatan. Berarti suara sedikit suara hidayah. Mudah-mudahan dengan kita memproklamirkan ketidaksetujuan kita akan acara di malam ini yang dilakukan oleh orang-orang kufar diikuti oleh pengikut-pengikutnya dari orang-orang muslim yang tidak punya pendirian yang ada hanya ikut-ikutan mudah-mudahan dengannya Allah menulis kita di lahul mahfuz sebagai orang yang sedikit yang berada di atas hidayah amin ya rabbal alamin. Allah berfirman tentang orang-orang kufar. Di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 12. Di dalam ayat ini ada pembicaraan tentang orang yang beriman dan orang kufar. Kita bicarakan yang kufar saja dulu. Karena berhubungan dengan apa yang kita sampaikan di awal mukaddimah ini A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ini untuk orang yang beriman. Kita masuk ke dalam orang kufar. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan orang-orang kafir mereka hanya bersenang-senang dan mereka makan-makan. Orang yang beriman amanu wa amilu salihat. Beriman dan beramal saleh. Ini kehidupan mereka di dunia. Adapun orang kafir yang tamat tahun mereka hidup untuk bersenang-senang. Wayakulun, mereka hidup untuk makan-makan. Kama ta'kulul an'am. Seperti makan-makannya hewan-hewan ternak. Bukan saya yang mengatakan. Jangan katakan Ustaz Murdi mengklaim orang makan seperti hewan ternak. Allah. Di dalam Al-Quran. Saya hanya menerjemahkan. Apa yang terjadi bagi orang yang hidupnya hanya untuk bersenang-senang dan makan-makan? Fan lahum. Neraka adalah tempat kembali yang pantas untuk mereka. Malam ini malam makan-makan dan malam bersenang-senang, ya atau tidak? kecuali yang hadir pengajian duduk begini nggak nggak nyaman ini nggak bersenang-senang ini ada makan makannya pada ya? dia udah ditahan aja makan makan ditahan aja makan makannya malam supaya kita nggak masuk dalam yang makan makan lihat di mana ada tempat tempat happy happy penduduk neraka ngumpul di situ calon-calon penduduk neraka ngumpul di situ di mana ada tempat makan-makan lezat walaupun mahal, calon-calon penduduk neraka banyak ngumpul di situ. Coba perhatiin. Allah berbicara. Kita tinggal melihat realita nyata. Jadi kalau kita ikut makan di restoran itu berdosa nggak? Enggak, enggak berdosa. Kita bicara mayoritas. Karena mereka hidupnya untuk bersenang-senang, hidupnya untuk makan-makan, itulah yang terjadi pada mereka. Berburu tempat-tempat yang membuat mereka happy, berburu tempat-tempat yang membuat perut mereka kenyang dan enak. Sementara orang beriman bukan itu tempat berburu mereka. Tempat berburu mereka tempat yang menebarkan ilmu, menebarkan Al-Qur'an, menebarkan hadis. Mereka berburu orang-orang yang menasihati hati mereka supaya tunduk kepada Allah Taala. Itu tempat berburu mereka akan berkumpul calon-calon penduduk surga di situ. Sengaja kita buat mukadimah ini untuk kaum muslimin dan muslimat yang hadir di sini dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan suara ini. Semoga Allah menyatukan kita di atas hidayah dan memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada pembicaraan yang ingin kita bicarakan pada malam yang berbahagia ini antara janji dan ancaman ilahi. Siapapun yang membaca Al-Quran pasti menemukan di dalam Al-Quran itu ada janji Allah. Dan dia pasti menemukan dalam Al-Quran itu ada ancaman Allah. Dan sering sekali antara ancaman dan janji itu bergandeng. Berdekatan. Hampir seluruh surat di dalam Al-Quran memiliki ancaman-ancaman dan janji-janji itu termasuk surat-surat pendek. Dua surat yang dibaca oleh imam kita di maghrib ini, di dalam ayat dan surat itu ada ancaman dan janji. Kalau kita mau mentadaburnya, kita akan menemukan ada ancaman dan janji. Di dalam surat yang pertama, Innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah berada di dalam kenikmatan-kenikmatan. Ini janji apa ancaman? Janji. Allah memberikan kenikmatan. Janji Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada siapa? Kepada abrar, orang-orang yang mau patuh dan taat. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbuat maksiat hidup dalam kobaran api. Ini janji apa ancaman? Ancaman bergandeng di dalam dua ayat. Di dalam surat yang kedua dibaca di tempat yang kedua pada maghrib ini. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ Orang yang lebih berat timbangan kebaikannya dia akan hidup di dalam kehidupan yang sangat diridhoi. Janji Allah akan memasukkan orang yang timbangan kebaikannya lebih banyak ke dalam kehidupan yang sangat diridhoi di dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinuh. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Kalau ringan timbangan kebaikannya itu artinya yang berat timbangan dosa dan maksiat. Apa untuk mereka? Fa ummuhu hawiyah Tempat kembali orang ini adalah tempat yang sangat panas. Neraka Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah apa itu neraka Hawiyah? Nar, nar, api, api. Tahu api? Pernah lihat api besar? Api kecil enggak sahabat, api besar. Pernah melihat api besar, Pak? Sebesar apa? kebakaran membakar berapa rumah? Berapa? Lima. Yang tiga puluh, ada pernah lihat? Yang tiga puluh itu pun api kecil kalau dibandingkan api yang Allah ancam kita dengan ayat ini. Api terpanas di dunia itu baru satu per tujuh puluh apinya akhirat. Berani dengan api dunia, Pak? Berani dengan api dunia, Pak? Harusnya 70 kali lipat lebih tidak berani lagi ketika mendengarkan api akhirat. Harusnya begitu kita hidup. Namun ada manusia-manusia aneh. Dengan api dunia dia takut, dengan api akhirat kelipatan 70 kali dia nggak takut. Nar, api. Neraka dinamakan nar karena di dalamnya api. Api yang sangat panas. Hamia, ya. api yang sangat panas. Hami adalah yang sampai kepada puncak panas. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuh yawma idin khashi'ah hamilatun nasibah tasla naran hamiyah masuk ke dalam kobaran api yang sangat panas tusqa min ainin aniyah diberikan minum dari air aniyah Coba lihat Quran terjemahan, apa isi aniyah itu? Mana Quran terjemahan? Coba lihat. Ada yang bawa Quran terjemahan? Mana dia? Coba dibaca. Sini sini. Sini sini. sini. Kita bacakan terjemahannya. Surat Al-Ghashiyah. Tusqa min ainin aniyah ayat yang kelima diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Sangat panas. Diberi minum dari sumber air yang sangat panas. Kalau kita kembali kepada tafsir Qobari, apa makna aniyah? Maka kita akan menemukan makna yang sangat dahsyat. Seluruh yang belajar bahasa Arab tahu, aniyah ah, artinya bukan panas. Bukan panas. Dia berasal dari kata-kata ana yakni yang artinya telah tiba waktunya. Telah datang waktunya. Hah? Iya, telah tiba waktunya. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah dalam surah Al-Hadid. Tidakkah telah tiba waktunya untuk orang-orang yang beriman agar khusyuk hati mereka untuk berzikir kepada Allah? Yakni ana yakni alam yakni. Jadi aniyah air yang telah tiba waktunya itu maknanya. Bukan panas. Kita baca tafsir At-Tabari, kita temukan urayan daripada Imam At-Tabari ahli tafsir Maksud air yang telah tiba waktunya adalah air yang dipanaskan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sampai saatnya diminum oleh penduduk neraka. Berapa juta tahun umur langit dan bumi ini? Mulai dari hari itu Allah panaskan air ini. Allah jarangkan bahasa Minang ya, Orang Indonesia harus paham ini, jarang nih apa maksudnya. Allah rebus air ini dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sampai sekarang masih direbus. Masih dalam di bawahnya ada kuburan api. Sampai sekarang, sampai dunia kiamat, sampai masa dalam barzakh selesai, masa berhisab selesai, penduduk neraka masuk neraka, air yang siap diberikan kepada penduduk neraka. air yang telah tiba waktunya untuk diminum. Sekarang lagi dipanaskan dari jutaan tahun yang lalu sampai berapa ribu tahun ke depan kita tidak tahu. Sampai saatnya dia diminum. Kapan dia diminum? Di saat orang kafir akan diberikan minuman dari air yang telah tiba waktunya untuk diminum ini. Tidak akan bergetar jiwa kita mendengarkan ayat ini. Tidakkah takut kita kepada ayat ini? Ancaman besar, ancaman berat namun berlalu dalam bacaan kita tanpa makna selain panas akan tapi makna yang jauh lebih dahsyat daripada panas Betapa banyak berlalu janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Ketika membaca Allah azza wa jal. Dan betapa banyak ancaman-ancaman ilahi berlalu dalam hidup kita. Ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, pertanyaannya bagaimana kita berhadapan dengan janji dan bagaimana kita berhadapan dengan ancaman itu. Dan kita tahu, tidak ada yang berjanji lebih hebat daripada Allah yang Maha Kuasa. Karena janji seseorang sesuai dengan keagungan seseorang itu. Walaupun lapasnya sama, tapi kedudukan berbeda, janjinya berbeda. Kalau kita dijanjikan oleh seseorang, minggu depan kamu saya berikan hadiah yang besar. Namun yang mengucapkannya itu Pak RT Mohon maaf Pak RT, bukan ada maksud apapun terhadap Pak RT. Dan kata yang sama diucapkan oleh gubernur. Minggu depan saya akan berikan kamu hadiah yang besar. Kalimatnya sama. Pak RT mengatakan minggu depan saya berikan kamu hadiah yang besar. Pak Gubernur mengatakan minggu depan saya berikan kamu hadiah yang besar. Yang besar mana yang kita inginkan? Besarnya Pak RT atau Pak Gubernur? Pak Gubernur. Hah, Pak RT? Yang benar, Pak. Pak RT atau Pak Gubernur? Alasannya apa? Oh, gubernur ini iya Pak RT. Beda. Berarti besarnya Pak RT beda dengan besarnya Pak Pak Gubernur. Ternyata Pak Presiden mengatakan hal yang sama. Minggu depan saya berikan kamu hadiah yang besar. Mana yang lebih kita harapkan? Besar dari Presiden atau besar dari Pak Gubernur? Alasannya apa kok kalimatnya sama kok? Dudukannya lebih besar. Ada yang lebih besar dari Allah? Ada yang lebih hebat dari Allah? Ada yang lebih kaya dari Allah? Ada yang lebih maha bisa dari Allah? Kenapa kita lupakan janji janji ini. Banyak orang sangat berharap janji presiden. Namun dia tidak berharap janji pencipta presiden. Ini tertipu. Ini keliru. Presiden mungkin mungkin dia bisa mangkir. Presiden mungkin dia bisa apa? Mangkir. Sebagai Pak Gubernur bisa mangkir atau lupa. Namun kalau yang berjanji pencipta presiden pertama tidak pernah mangkir. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yang kedua, dia tidak akan pernah lupa dengan janji-janjinya. Wa ma rabbuka nasiya, Rabbmu tidak akan pernah lupa untuk selama-lamanya. Wahai orang-orang yang mendapatkan janji, kejar janji-janji Allah. Kejar janji-janji Allah. Inna Allah la Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang taat pasti hidup dalam kenikmatan. Anda menambahkan kenikmatan? Anda menambahkan hidup yang nikmat, kejar janji Allah. Kenikmatan itu ada dalam ketaatan. Kejar janji Allah itu, Anda pasti mendapatkannya. Anda pasti meraih kenikmatan anda pasti mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, kelezatan hidup di permukaan bumi sebelum akhirat dengan syarat penuhi syarat untuk tercapainya janji itu yaitu jadilah manusia-manusia taat jadilah manusia-manusia taat al-abrar manakala kita kembali kepada makna abrar di dalam tafsir adalah orang yang selalu melakukan perintah Allah dan selalu meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini mana bro? Dalam makna yang lain kata para ulama ahli tafsir, orang yang tidak melakukan maksiat karena kesombongan dan keberanian terhadap Allah. Dia terjerumus juga dalam maksiat, tapi karena kelalaian. Segera beristighfar karena salah dan keliru, segera bertobat namun tidak pernah melakukan maksiat karena keberanian. Kepada Sang Pencipta. Kalau kita hidup sudah seperti ini, orang yang tidak pernah berani berhadapan dengan Allah, dan orang yang selalu patuh dan taat kepada perintahnya dan larangannya, Allah tidak akan pernah lupa memberikan janjinya itu kepada kita. Kita akan hidup penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kelezatan di dunia. Di dunia akan ada itu. Sebelum di akhirat datang dengan hal yang jauh lebih sempurna. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan orang-orang fujar, pelaku-pelaku kefasikan, pelaku-pelaku dosa dan maksiat hidup dalam kobaran api. Jahim, api yang panas. Ini ancaman. Berkata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Ighathatul Lahafan. Banyak orang mengira ayat ini hanya untuk akhirat. Padahal tidak. Dia di dunia sebelum akhirat. Kalau di akhirat jelas, namun di dunia pelaku maksiat dadanya terbakar oleh api yang tidak terlihat. Dadanya galau, dadanya gusar, dadanya sempit dada ini karena kobaran api yang ber, berkobar-kobar di dalam dada. Hilang kedamaian, hilang ketenangan, hilang ketentraman, hilang keteduhan. Karena telah dipenuhi oleh api maksiat. Ini perkataan Imam Ibnul Qayyim dan saya menambahkan neraka telah kirim salam. Neraka telah kirim Sebelum manusia dipanggang dengan api yang sebenarnya di akhirat, Allah panggang dengan api di dada mereka. Maka kalau ingin mencari kedamaian dunia, kenikmatan dunia, jangan pernah berharap menjadi pelaku maksiat lalu mendapatkan ketenangan dan kedamaian itu. Kalau kita mau kembali kepada Rasul kita tercinta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalau kita jujur kembali kepada nabi kita, maka nabi kita mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Tenangnya jiwaku, tentramnya hatiku, damainya aku ada di dalam salat. Kita lanjutkan setelah kita masak salat Isya insyaallah taala. Udah. Hah? 8 menit lagi, Pak. Iya, masih ada 8 menit. Itu ada azan tuh. Yaudah kita kita tutup aja dulu. Enggak apa-apa, ambil wudhu. Nah, kan ya, bagus kita ambil wudhu dulu. Nah, juga informasi kepada warga semua. Eh, Bapak subuh kita juga ada tausiah nanti yaitu lebih kurang satu jam nanti bapak yang ada kesempatan silakan ya, dengan bapak ustaz malam-malam nanti tiga puluh Sholat bapak subuh. Baiklah kita lanjut nanti setelah selanjutnya. Nah, bisa.